Nah, Di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amali ibni adam lahu al hasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'f Rasulullah sebutkan setiap amalan Bani Adam untuknya, yang kembali kepadanya pahalanya dan kebaikannya. Maka satu kebaikan digandakan, dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Qala azza wa jal. Kemudian Allah berfirman. Illa siyam fa innahu li wa ana alladhi ajzi bihi. Kecuali puasa kata Allah, itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli di mana yang puasa meninggalkan syahwat makan dan minumnya karena aku. Lisa'imi farhatani farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang puasa itu punya dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Wala khalufu famis atyabu indallah min rihil misk dan sungguh bau mulut dari orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari parfum kasturi. Demikian di Bukhari Muslim. Di lafat lain di Musnad Ahmad kullu amali ibni adam lahu kafarah illa saum semua amalan bani adam untuknya sebagai kafarah kecuali puasa dengan demikian ulama jelaskan hadis memiliki dua makna pengecualian puasa. Karena Rasulullah katakan atau Allah dalam hadis qudsi kecuali puasa untukku dan seterusnya. Pengecualian puasa ini kembalinya ke dua makna. Kalau mengikuti lafat yang pertama di Bukhari Muslim, kembalinya pengecualian kepada pelipat gandaan pahala. Artinya, semua amalan Bani Adam untuknya di dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa tidak digandakan 10 kali lipat, tidak digandakan 700 kali lipat. Lalu ya pahalanya diperbanyak oleh Allah lebih dari itu. Hal ini karena puasa termasuk kesabaran dan Allah berjanji kepada yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dilipat gandakan pahala untuknya disempurnakan afwan. Disempurnakan pahala untuknya tanpa hitungan bighairi hisab. Sehingga puasa tidak dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi berlipat-lipat ganda banyak. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Dia akan terkejut dan senang. Di akhirat ternyata puasanya membawa pahala yang sekian banyaknya. Dan itu keistimewaan puasa yang tidak dimiliki oleh ibadah manapun tanpa hitungan. Yang kedua, pengecualian puasa kembalinya kepada kafaroh. Artinya lafat Imam Ahmad ini semua amalan Ibnu Adam baginya sebagai kafaroh. Kafaroh ini penghapus. Penghapus dosa. Akan lebih jelas ketika kita melihat hadis muflis. Ya kan? Alhamdulillah. Orang datang di umul qiyamah membawa pahala sholat, sedekah, zikir dan yang lain-lainnya. Ternyata dia mendolimi ini. Dia tipu itu, dia sakiti ini. Banyak orang dia zalimi. Maka diambil pahala sholatnya dibayarkan untuk itu. Ini kafaroh. Diambil pahala sedekahnya untuk ini. Pahalanya diambil, diambil untuk menutupi dosa dan kezaliman dia kepada orang lain. Kecuali puasa. Tidak diizinkan oleh Allah untuk kafaroh. Untukku kata Allah, fa innahu murni itu untuk Allah. Ibadah lain bisa untuk kafaroh. Tapi puasa murni untuk Allah. Tidak diizinkan untuk menjadi kafaroh. Itu maknanya. Puasa termasuk dari kesabaran. Ini dikuatkan dengan hadis Tirmidzi As-sawmu nisfu sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Makanya orang yang bersabar di ayat tadi Allah berikan pahala mereka tanpa hitungan. di Ibni Khuzaimah, Sahih Ibni Khuzaimah dari hadis Salman Rasulullah sebutkan huwa syahrus sabr Ramadan itu bulan kesabaran sabr thawabuhul jannah dan kesabaran balasannya hanyalah surga Di Ibni Umar pula hadis Ibni Umar namun mursal atau diriwayatkan mursal, diriwayatkan marfu. Asyamu la ya'lamu thawabahu atau la ya'lamu thawaba amalihi illallah. Puasa tiada yang tahu pahala amalan ini kecuali Allah hadir di Tobroni menguatkan yang tadi bahwa puasa tidak digandakan 700 kali lipat tapi banyak lebih dari itu hanya Allah yang tahu hal ini karena keutamaan waktu keutamaan ibadah, pahala banyak, terkadang karena tempat yang diistilahkan dengan syaraful makan, terkadang karena syaraful zaman, karena keutamaan waktu, waktu atau tempat di mana diamalkan ibadah itu. Ramadan syaraful zaman, karena keutamaan waktunya. Waktu ini waktu istimewa, waktu yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang puasa diperbanyak di sisinya. Di dalam hadis Allah mengatakan fa innahu li. Puasa itu untukku. Dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Sehingga Allah sendiri yang mengatakan untukku. Walaupun semua ibadah ya untuk Allah tentunya. Namun kenapa secara khusus puasa yang Allah sendiri katakan untukku? Ada beberapa makna yang ditafsirkan oleh para ulama. Pertama ada yang mengatakan puasa dia seperti kita ketahui meninggalkan atau menahan diri dari syahwat asli bawaan manusia. Yang tabiat manusia memerlukan, sangat perlu semula. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Makan. Siapa yang bu perlu makan? Tapi dia tinggalkan karena Allah selama puasa. Minum. Orang perlu minum. Air. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Syahwat kepada istrinya. Dia tinggalkan karena Allah. Semua ini manusia pada dasarnya perlu. Sangat perlu. Kebutuhan biologis mereka. Tapi ditinggalkan karena Allah. Dan ini yang semacam ini tidak ada di ibadah lain kecuali puasa. Tidak ada dalam tempo waktu yang panjang dari fajar sampai maghrib. Kalaupun ada mirip dengan itu, tapi bukan suatu syahwat yang asli merupakan keperluan penting dalam kehidupan manusia. Dan waktunya pun gak lama seperti ihram. Ketika kita ihram umroh, kan juga sama. Gak boleh potong kuku, nggak boleh ambil rambut, nggak boleh pakai wewangian. Tapi ini kan bukan keperluan asli kan. Beda dengan makan minum dan syahwat. Naam, ihram juga nggak boleh jima dengan istri. Tapi waktunya kan sebentar. Paling kamu tawaf, sa'i, cukur rambut, selesai. Itu semua paling kalau nggak macet, kalau tidak banyak orang, satu jam selesai. Nah, ini mulai subuh sampai maghrib. Dan yang ditinggalkan tadi, makan, minum, syahwat. Makanya ibadah ini nggak ada yang menyamainya. Maka Allah katakan untukku. Murni betul-betul hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, manusia mana yang mau? Sementara dia punya syahwat, punya lapar, punya dahaga. Satu. Yang kedua, bahwa puasa ini untukku bahwa ibadah puasa ini ibadah amalan yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Karena puasa adalah niat dan meninggalkan atau menahan dari sesuatu yang dilarang. Artinya manusia tidak bisa menggunakan puasa ini untuk dirinya, untuk kepentingan pribadinya. Lain dengan ibadah selain puasa. Kamu sholat misalnya orang sholat, dia khusuk-khusukan misalnya, bacaannya, ininya. Dengan itu dia dapat yaitu pujian orang. Disanjung, oh, Masya Allah ini khusyuk sholatnya. Enak bacaannya. Dia bisa riak dengan ibadah-ibadah itu. Sedekah misalnya dia tampakkan ngasih orang misalnya. Karena semua ibadah itu bentuk bentuknya adalah amalan. Sesuatu yang dia lakukan. Beda dengan puasa. Puasa itu bukan melakukan, apa yang kamu lakukan ketika puasa nggak ada? Puasa itu bentuknya bukan melakukan seperti ibadah lain, namun dia meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Oleh karena itu nggak bisa orang riak dengan puasanya. Bagaimana orang menunjukkan saya sedang puasa? Apanya yang kamu tunjukkan? Kalau sholat kan bisa, sedekah mungkin aja. Orang bisa riak untuk kepentingan dia. Nah, puasa nggak bisa. Makanya ditafsirkan oleh sebagian salaf, laisa fihi riya. Puasa nggak bisa orang riak dengannya. Karena nggak ada yang terlihat. Puasa nggak ada yang terlihat. Bentuknya meninggalkan, menahan. Beda dengan amalan lain, bentuknya melakukan. Bahkan sebagian salaf katakan la taktubuhul hafadhah. Bahkan tidak bisa ditulis oleh para malaikat pencatat. Karena nggak ada yang dia lakukan. Puasa itu bukan melakukan sesuatu kan. Justru meninggalkan sesuatu. maka minum, syahwat karena Allah. Makanya kemudian Allah katakan untukku. Karena nggak ada riaknya sama sekali. Puasa itu untukku murni karena Allah dan untuk Allah. Tidak seperti ibadah lain. Itu keistimewaan dan kelebihan puasa. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, makan dan minumnya <clears throat> karenaku kata Allah. Ditinggalkan karena banyak faidah. Banyak manfaat. Yang pertama untuk mematahkan syahwat karena semua itu dari makanan dan manusia kalau dibiarkan akan lupa daratan, over. Makan banyak, syahwat terus, bahkan kalaupun halal dengan istrinya. Kalau berlebihan dalam semua itu, orang bisa congkak, bisa sombong, Ini kemudian dibatasi. Ada waktu di mana kamu dilarang makan, minum, dan syahwat sehingga tunduk jiwa itu kepada penciptanya. Tidak lalai dari Al-Khaliq. Yang kedua, dengan puasa ini yang kaya tahu sadar besarnya kenikmatan yang Allah berikan padanya. Dia merasakan seperti ini lapar. Aku tiap hari alhamdulillah makan nasi lemak, ayam, kambing, segala macam. Di sana masih banyak fukoro, masakin, Begini rasanya. Kalau tidak ada puasa, orang merasa lalai dengan kenikmatan begitu banyak yang Allah berikan padanya. Tapi dengan ini dia sadar begitu besar arti kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sehingga membawa dia lebih bersyukur dan tidak kufrun nikmah. Yang ketiga, membendung syaitan. Karena Rasulullah katakan, syaitan ya jiri ala ibni Adam majrodam. Syaitan itu ada pada tubuhmu bersama aliran darahmu. Sirkulasi darah di dalam tubuh di mana itu ada, di situ ada syaitan. Lancar itu darah, ya lancar syaitan menggoda, dan membisikkan wasawisnya sesatannya. Tapi dengan puasa dipersempit itu jalan darah. Makanya orang biasa wajar puasa kemudian lemas, kayak capek, ini darahnya tidak selancar orang yang makan minum dan dengan itu menurun dan lemah syaitan pada dirinya. dan itu manfaat bagi si mukmin. Oleh karena itu dia meninggalkan segala yang semula halal baginya makan minum syahwat karena Allah artinya akan apa ya nggak nggak logis kalau kemudian semula yang itu halal bagimu kamu tinggalkan justru yang semula memang haram terlebih saat puasa kamu melanggar nggak benar dusta misalnya. Semula memang sebelum puasa itu haram. Nah, kefasikan dan yang lain-lainnya. Bagaimana yang halal kamu tinggalkan, yang haram malah kamu lakukan ketika puasa. Makanya dalam riwayat Allah katakan Allah nggak memerlukan, nggak mau melihat puasa hambanya, yang tidak meninggalkan kedustaan. Man lam yada' qaula zur wal amala fa laysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, Allah enggak perlu. Enggak ingin terhadap puasanya walaupun dia enggak makan enggak minum. Artinya terlebih-lebih lagi saat puasa yang haram itu lebih harus dia tinggalkan. Dia jaga diri agar tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian besarnya keutamaan siam dan kelanjutan hadis ma'ruf kebahagiaan orang yang puasa ketika dia berbuka dan kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Allah melihat banyaknya pahala yang telah Allah simpan karena puasanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. As-siyam Juga Rasulullah sebutkan la khalufu famis saim bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari parfum misik e, tentunya itu dari perut atau lambung yang kosong keluar gas yang aromanya tentu bagi kita manusia tidak sedap, bau. Demikian di hukum dunia. Tapi bagi Allah lain. Karena bau ini sebabnya adalah ketaatan, ibadah, maka lebih wangi dari parfum misik sekalipun. Yang pertama, tadi puasa memang rahasia antara hamba dengan Allah di dunia. Maka di akhirat Allah tampakkan di hadapan semua makhluknya bahwa fulan termasuk ahlus siam dan balasan yang besar untuknya sebagai balasan bagaimana dia menyembunyikan puasanya saat di dunia. Yang kedua bahwa di akhirat diganti dengan aroma yang sangat wangi kata Imam Makhul Asyami Ahlul Jannah mencium aroma wangi yang sangat wangi di jannah wangi sekali maka mereka katakan, Ya Allah semenjak kami masuk surga tidak kami pernah dapati aroma sewangi ini. Maka dikatakan kepada mereka, ini wangi dari mulut orang-orang yang puasa. Raihah afwah suwam. Bau wangi dari mulut orang yang biasa puasa saat di dunia. Selain daripada itu, memang dampak dari ibadah berpengaruh. Makanya dalam bab lain seperti orang yang syahid dalam peperangan Rasulullah katakan ar-laun al-launu launu dam warihu rihul misik. Di akhirat darahnya pun tetap keluar yang syahid ini. Bercucuran darah. Warnanya memang tetap warna darah agar orang tahu ini balasan bagi yang taat berjihad. Namun aromanya aroma misik, wangi. Sementara di dunia kan kalau darah baunya apa orang kalau kita di Indonesia bilangnya lengir. Anyir, bau darah kan nggak enak di dunia, amis. Siapa mau bau darah, apalagi darah manusia. Tapi ketika darah ini keluar karena ketaatan, dia sedang ibadah, berjihad, maka dibalas oleh Allah di akhirat lain hukumnya. Wangi itu darah. Seperti parfum misik. Ini pun demikian. Bau memang mulutnya di dunia. Tapi karena itu akibat ibadah, maka wangi dijadikan wangi di sisi Allah lebih dari parfum misik. hadis atau terkait siam ah, ada beberapa sunnah yang menyebutkan tentang fadail banyaknya fadilah dan keutamaan siam ini penting ya ikhwan agar ketika kita beramal ketika kita menjalani tidak hanya menjadi rutinitas mungkin orang puasa-puasa dia tapi hatinya dalam keadaan hampa. Kenapa kamu puasa? Ya semua muslimin puasa. Tidak ada yang dia harap. Dia dalam keadaan gak tahu kenapa puasa, apa keutamaannya, apa yang dia inginkan dengan puasanya ini. seluruh. Orang ibadah harus berharap. Makanya kemudian disebutkan fadilah-fadilahnya terhiban sebagai motivasi, sebagai motivator, mendorong dirinya untuk mau taat. Harus dia sadar, dia ingat keutamaan-keutamaan itu. Itu yang disebutkan oleh Rasul SAW tidak seperti orang-orang yang menyimpang, yang batil, yang menganggap Orang kalau ibadah mengharapkan pahalanya, mengharapkan surga, fadilah, berarti dia nggak ikhlas kepada Allah. Ini ucapan orang bodoh, jahil. Terus ngapain Rasulullah sebut? Sia-sia? Nggak mungkin. Atau Rasulullah mengajarkan agar orang tidak ikhlas? Naudzubillah. Maka perlu diketahui Selain hadis tadi yang kita lewati, puasa itu untuk Bani Adam, semua ibadahnya kecuali puasa <clears throat> digandakan lebih dari 700 atau tidak dijadikan kafar Murni itu untuk Allah dan bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari parfum misik. Rasulullah juga sebutkan di Bukhari Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga ada pintu yang namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yawmal qiyamah masuk padanya orang-orang yang puasa di yaumul kiamah. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum. Selain yang puasa nggak akan memasuki pintu itu. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Begitu mereka sudah pada masuk semua ditutup itu pintu maka tidak ada satupun yang memasukinya selain so'imin. Ma'ruf hadis tentang Rayyan. Di Musnad Ahmad dan Hasan dihasankan hadis oleh Albani. Rasulullah juga sebutkan dari Abu Hurairah, "As-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar." Puasa itu perisai, tameng, melindungi dari neraka dan hisn hasin benteng yang kokoh melindungi dari neraka ada ibarat kalau zaman dulu kerajaan pasti punya benteng kan tahu benteng ya tembok selama mereka di dalam tembok benteng aman Musuh nggak akan bisa masuk. Aman mereka yang di dalam perempuan, anak kecil. Terjaga. Kalau benteng ini temboknya robo, ya sudah. Atau mereka keluar dari benteng, mati. Maka puasa benteng Rasul katakan hasin betul-betul menjaga melindungi dari azab neraka. نسأل الله من Puasa pula pintu-pintu kebaikan kemarin telah kita lewati hadis Mu'ad. Ketika Rasulullah sampaikan ala aduluka ala abu bil khair Mau aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah kala as-sawmu junnah Puasa Sebagai Perisai Pintu kebaikan Artinya akan banyak kebaikan lahir dari situ Akan banyak kebaikan kamu peroleh kamu dapati dengan puasa pintu dari pintu-pintu kebaikan yang banyak. Nah, puasa pula menjadi syafaat bagi orangnya di hadis Abdullah bin Umar di riwayatkan Imam Ahmad dan Tobroni Rasulullah katakan as-siyam wal Quran yushafa'ani lil abd yaumal qiyamah. Puasa dan Quran keduanya menjadi syafaat bagi orangnya di yaumul qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahwa fasyaffi'ni fi. Puasa akan datang menghadap Allah berkata, Ya Allah aku yang menghalangi dia dari makan dan syahwatnya. Ini karena puasa penghalangnya. Maka jadikan aku syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an ay rabbi mana'tuhu nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Quran pun datang menghadap Allah berkata, Ya Rabbi, aku yang menghalangi dia tidur malam. Baca Quran. Maka jadikan aku syafaat untuknya. Kala fayu fayusyafa'an. Maka keduanya dijadikan syafaat oleh Allah untuk mereka. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa amalan kita manusia mukmin tidak terpisahkan dari kita. Artinya erat sekali hubungan amalan itu dengan kita. Bahkan setelah kita mati, tidak berarti selesai dan terlepas dari kita. Lah. Terus bersamamu amalanmu. Makanya terkait selain ini atau sebelum akhirat ini dikubur kan juga Rasulullah kabarkan bagaimana yang dikubur itu didatangi, oh, ditemani orang yang tampan, wajahnya bersih, putih, wangi. Lalu dia tanya, siapa kamu? Aku adalah amalanmu yang soleh. Nggak ditinggalkan kamu oleh amalanmu. Juga di riwayat Rasulullah sebutkan bagaimana amalan itu masing-masing melindungi hamba ini di kuburnya. Sholatnya dari arah kepalanya, nanti puasanya dari arah kaki, sedekahnya dari arah kanan, ini ibadahnya ini dari kiri, atas, bawahnya, masing-masing amalannya. Sehingga kalau ada azab siksaan mau mendekat ke orang ini dari arah kepalanya akan ditolak oleh sholatnya. Laisa laka min huna madkhal. badannya sholatnya akan berkata dari arah sini kamu tidak akan bisa, nggak ada tempat masuk. Jangan harap kamu bisa ini siksaan ini sampai ke orang ini dari arah kepalanya dilindungi oleh sholatnya nanti dari arah kakinya pun begitu zakatnya ininya nanti puasanya dari atas bawah semua amalan-amalan dia tidak ditinggalkan bahkan di akhirat ini Rasulullah katakan datang dia menghadap Allah betul-betul nah di akhirat tentu beda dengan dunia ibadah pun datang bersaksi, membela orangnya. Maka puasa datang meminta agar dia jadikan syafaat bagi orangnya yang puasa. Karena aku yang menghalangi dia makan minum syahwat. Dan dijadikan syafaat oleh Allah. Quran dan puasa. Dan orang sangat perlu syafaat di hari itu. untuk menyelamatkan dirinya dari murka Allah dan azab agar dia masuk surga dan diselamatkan dari neraka perlu sekali syafaat dan puasa akan datang sebagai syafaat baginya bersama dengan Quran Juga di dalam riwayat Imam Ahmad Hudzaifah radhiyallahu an saat Rasulullah sallallahu dalam keadaan bersandar di dada Hudzaifah. Kemudian Rasulullah sampaikan, "Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, man khutima lahu bisiyami yaumin yuridu bihi wajhallah Allahul jannah." Yang diakhiri hidupnya dengan puasa sehari saja Selama dia ikhlas mengharap wajah Allah, akan Allah masukkan dia ke surga. Di lapat lain, man soma yauman ibtigha'a wajhillah khutimalahu bihi dakhalal jannah. Yang puasa sehari mengharap wajah Allah dan diakhiri amalannya dengan itu dia akan masuk surga. dipastikan dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan itu wahyu dari Allah kepada Rasulnya masuk surga selama dia mengharap wajah Allah semata ikhlas sehari bagaimana dengan yang sebulan nah, keutamaan tentu lebih besar baginya. Puasa pula di riwayat Nasai Abu Umamah radhiyallahu an menyampaikan Ya Rasulullah murni bi amal Wahai Rasulullah, ajarkan padaku suatu amalan, perintahkan. Ini amalan apa yang aku harus amalkan? Maka Rasulullah sampaikan padanya, alaika bisawm fa innahu la adla lahu. Kamu banyak puasa karena tidak ada yang sebanding dengan puasa amalan-amalan lain. Nggak ada yang seperti puasa. Keutamaannya, pahalanya. Hmm, tidak digandakan 700, tapi tanpa hitungan. Kembali Abu Umamah mengatakan murni bi'amalin. Wahai Rasulullah, ajarkan aku perintah. Amalan apa yang harus aku lakukan? Kembali kedua kali Rasul katakan alaika bisawm la adlalah. Banyak-banyak kamu puasa karena tidak ada yang seperti puasa. Ketiga kalinya Abu Umama katakan murni bi amal ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan. Amalan apa yang harus aku amalkan? Aku jaga. Qala alaika bisawm la mithla lahu. Banyak-banyak kamu puasa karena betul-betul tidak ada yang sama, tidak ada yang seperti puasa. utamanya Diulang tiga kali oleh Abu Umama dan di tiap tiga kali itu pula tiap kali dia tanya Rasul jawab puasalah puasalah puasalah Abu Umama radhiyallahu an menganggap pertama ya puasa jelas ibadah baik begini tapi dia berharap diajarkan oleh Rasul sesuatu yang mungkin bagi dia lebih penting dari puasa ini. Mungkin ada amalan yang lebih agung, lebih besar, pahalanya lebih untuk dia amalkan. Tapi dengan ini Rasulullah sampaikan, gak ada yang seperti puasa. Gak ada yang sebanding dengan puasa. Makanya tiap kali tanya, tiap kali itu pula Rasul jawab puasalah, puasalah, puasalah. anjuran untuk orang memperbanyak puasa. Di lafat lain dinasai murni bi amr yanfa'uni Allahu bihi. Kata Abu Mama ya Rasulullah ajarkan padaku amalan yang itu akan bermanfaat bagiku. Di akhirat akan berguna bagiku amalan apa? seperti kemarin menunjukkan sahabat itu sangat mementingkan akhiratnya. Nah, Abu Muhammad tanya amalan apa yang sangat berguna bagiku manfaatnya nanti di akhirat bagaimana? Rasul katakan puasalah. Maka setelah ini semua kata Prowi Abu Umama sering dilihat tidak mengepul asap dari rumahnya. Ini orang dulu dengan kesederhanaannya. Kalau orang masak kelihatan ada asapnya keluar dari arah dapurnya. Berarti kan sedang masak. Ada kayu bakarnya ininya. Nah, tapi Abu Umama sering dilihat rumahnya nggak ada asapnya. Artinya nggak masak. Puasa kecuali ketika ada tamu yang datang ke beliau maka beliau masa untuk menjamu tamunya radhiyallahu taala mengamalkan wasiat atau jawaban yang Rasulullah sampaikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam juga di Bukhari Muslim dari Abu Sa'id ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa Seorang hamba yang puasa sehari fi sabilillah Allah jauhkan dia dari satu hari itu Allah jauhkan dia dari neraka selama 70 musim. Ini 70 tahun. Dengan sehari saja dia puasa. Itu keutamaannya. Bahkan di Tabrani dan hadis juga disahihkan Albani. Semua ini hadis-hadis sahih. Ima sahih, ima hasan. Nah, dihukumi demikian oleh al Albani. Dari hadis Amr ibnu Abbasah Man soma yauman fi Ba'udat min masih masirata mi'ata'am. Sehari orang puasa visabilillah, dia dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan seratus tahun. Diselamatkan dari neraka. Maka betul-betul junnah. Seperti yang Rasul katakan, tameng betul menjadi perisai, menjadi tembok benteng yang kuat. Bahkan dia dijauhkan sekali dari neraka, diselamatkan oleh Allah karena puasanya. Dilafat hadis Abu Darda juga ditobroni dalam Ausat Man soma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama baina samai wal ard. Yang puasa sehari fisabilillah Allah jadikan parit memisahkan dia dari neraka seperti antara langit dan bumi parit itu. Jauhnya bumi dengan langit sana. Seperti itu parit Allah jadikan memisahkan dia dari api neraka. Terkhusus Ramadan kalau itu keumuman fadilah-fadilah puasa di hadis Abu Hurairah di Nasai Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi Yang puasa Ramadan karena iman atas kewajibannya dan mengharap pahalanya di sisi Allah. Mengharap seperti yang Rasul katakan. Kamu puasa mengharap ini ihtisaban pahala yang besar tanpa hitungan. Kamu harap dengan puasamu. Mengharap kamu dijauhkan dari neraka. Menjadi perisai bagimu. Menjadi syafaat bagimu. Ini keuntungannya melihat fadilah-fadilahnya. Ada yang diharap. Nggak kosong jiwa ini. Maka dengan itu akan terampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Di Muslim dari hadis Abu Hurairah Rasulullah sebutkan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahunna idza jutinibatil kabair. Salat lima waktu. Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan. Masing-masing di antara keduanya menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa, selama dosa-dosa kabair yang besar dijauhi. Artinya yang terhapus adalah khotoya wasagair lamam. Dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan hamba. Ini yang kemudian disebut musim. Dan dari rahmatnya Allah, maha pemurahnya Allah Allah jadikan musim harian tiap hari. Yaitu dengan sholat lima waktu. Kamu sholat subuh tadi berjamaah di masjid. Mungkin setelah pulang kamu lakukan ini itu kesalahan pada anak, istri, tetangga, teman. Dengan sholat duhur kembali di masjid berjamaah terhapus dosamu antara duhur dan subuh terhapus. Begitu yang asar, maghrib dan isya. Maka setiap hari orang terhapus dosa-dosanya. Tidak terakumulasi, tidak menumpuk. Jumat kepada Jumat ini tiap pekan, per satu pekan. Satu apa di sini bilang? week minggu nah, tujuh hari kesalahan-kesalahanmu dosa ini itu kukur terhapus dengan Jumat berikutnya setiap minggu begitu pula bahkan dalam putaran satu tahun dari Ramadan ini ke Ramadan berikutnya. Dosa satu tahun ini terhapus dan gugur dengan puasanya. Rahmat Allah. Ada yang musim harian, ada yang musim mingguan, ada yang tahunan diperbanyak menghapus menghapus dosa ini. Hmm. Sehingga Muslim diharapkan dengan itu bersih. Kalaupun dia meninggal, menghadap Allah tanpa dosanya. Nah, tergugurkan dengan amalan-amalan solehnya. Siam di hadis Ibnu Hibban dari Malik Ibni Hasan Ibni Malik Ibni Huwairis dari ayahnya dari kakeknya yaitu Malik bin Huwairis oh, Rasulullah naik mimbar dan mengatakan amin amin amin tiga kali Lalu beliau katakan, Atani Jibril. Alaihissalam. Tadi Jibril datang padaku. Qala ya Muhammad. Kata Jibril. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah. Fakultu amin. Wahai Muhammad, orang yang mendapati Ramadan dan dia tidak terampuni dosa-dosanya maka dijauhkan oleh Allah. Jauh sudah. Katakan amin dalam rahmat lain, maka aku menjawab amin. Didoakan jelek oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Tidak terampuni dosa-dosanya di Ramadan. Waman adraka walidayhi aw ahaduma fadakhala nar fa'abadahullah abadahu Allah amin. Begitu pula orang yang mendapati orang tuanya, keduanya atau salah satunya sudah tua, tapi tidak memasukkan dia ke surga, malah ke neraka. Karena dia durhaka, nggak ikhlas merawat. Maka jauh dia dijauhkan oleh Allah. Katakan amin, aku pun mengatakan amin. Syahid tentang puasa. Tidak terampuni karena tidak dia gunakan kesempatan emas ini untuk memperbanyak kebaikannya, pundi-pundi pahalanya. Tidak dia gunakan untuk menghapus dosanya sehingga dia makmurkan bulannya Ramadan. Tidak dia makmurkan dengan ketaatan, ibadah, siam, tilawah, sodakoh, zikir, doa, dan yang lain-lain maka keluar Ramadan tidak terampuni. Katakan amin, amin kata Rasulullah. Kalau kamu di tempat mulia, di waktu mulia, di tempat istimewa, di waktu istimewa, tidak melakukan keistimewaan, maka tidak ada keistimewaan pada dirimu. Wa anta Ya tayyibu illam tatib fi tayyibatin biha tabat tayyibatu fatmata tatibu. Kamu berada di situasi yang istimewa. Di waktu yang luar biasa. Tapi tidak memanfaatkan keistimewaan itu. Kapan kamu akan jadi baik? Kalau di Ramadan tidak menjadi baik, mau kapan? artinya kewajiban setiap muslim muslimah betul-betul eh, banting tulang bersungguh-sungguh memperbanyak kebaikannya, ketaatannya selama Ramadan agar terampuni dosa-dosanya. Nah. Juga hadis Abu Hurairah ma'ruf di Tirmidzi juga Ibnu Majah Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah Kalau datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga di lafaz lain ditambah falam yughlaq min habab maka tidak ada satupun pintu surga yang tertutup semuanya dibuka wa ghulliqat abwabun nar dan ditutup pintu-pintu neraka. Di lafaz lain, falam yuftah min habab. Tidak satu pun pintu neraka yang terbuka. wasufidatis syayatin dan dibelenggu para syaitan atau ini di lafaz Bukhari Muslim di lafaz lain maradatus syayatin yang dibelenggu adalah para syaiton yang keterlaluan jahatnya. Yang over dalam kejelekannya dibelenggu sehingga lebih leluasa seorang mukmin mukminah menjalankan ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terghib dorongan dan ajakan. Ya Allah, banyaklah berbuat baik. Banyak-banyaklah beribadah kepada Allah. Nas'alullah taufiq. Makanya di hadis Nasai juga dari Abu Hurairah, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul Mubarak. Tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan Mubarak. Dari sini hadis ini ulama mengambil faidah bolehnya orang itu tahniah yuhanni apa ya? Iya, apa namanya di sini? mengucapkan selamat atas makna itulah. Karena Rasulullah mengabarkan, nyampaikan ini kepada para sahabatnya. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Boleh. Maka kamu misalnya mentahniah saudaramu, kamu mungkin tinggal di Muar, ada saudaramu di Johor atau di mana. Kamu katakan syahrun mubarak. Barakallahu fina wa fikum waffaqanallah li ta'atih. Sama-sama semakna itulah. Semoga kita diberi taufik beribadah begini awal datang menyambut masuknya Ramadan. Nah. Syahrun mubarak Rasulullah katakan penuh barokah karena banyak keutamaannya. Faradallah alaikum siyamahu. Allah wajibkan puasa pada kal untuk kalian tuftahu fihi Abu Abu sama wa tughlaqu fihi abu jahim telah lalu wa tughallu fihi maradatus syayatin dibelenggu para syaitan lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr di situ ada malam bagi Allah lebih baik dari seribu bulan man hurima khairuha faqad hurim yang terharamkan dari kebaikannya telah terharamkan dari segala kebaikan. Di malam yang semulia itu, seafdol itu, kamu terharamkan dari kebaikan, tidak mendapat kebaikan. Ya karena lalai dan sibuk dengan perkara-perkara lain, maka betul-betul kamu akan terharamkan dari banyak kebaikan. Makanya salah satu salah satu penafsiran ayat Uhillalakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum dihalalkan malam puasa untuk kalian bersama istri kalian berhubungan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum mereka pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka setelah Allah sebutkan semua itu Allah katakan Allah halalkan memang di malam hari untuk kalian kalau memang ingin hubungan suami istri Allah katakan wabtahu ma kataballahu lakum. Cari oleh kalian yang Allah catat, Allah tentukan bagi kalian. Makna ayat salah satu penafsirannya bahwa memang halal bagi kalian bercumbu suami istri di malam hari. Tapi jangan sampai itu yang halal melalaikan kalian dari keutamaan yang telah Allah tentukan bagi kalian di malam hari itu, terutama itu malam Lailatul Qadar. Kalian keasikan bersama istri, akhirnya lewat itu malam. Tanpa kalian sholat, tanpa kalian zikir, tanpa kalian doa, tanpa kalian tahajud, sholat, mulai, Walaupun dengan sesuatu yang halal, apalagi kalau itu sesuatu yang tercela. Yang dihalalkan saja Allah telah ingatkan jangan sampai kalian terlalekan dari keutamaan yang telah Allah tetapkan di malam itu, malam penuh barokah. Makanya Rasulullah katakan yang terharamkan dari kebaikan di malam itu benar-benar dia telah terharamkan dari banyak kebaikan. Wal billah. Di lafaz Ibnu Majah, hadis Anas serupa dengan itu, man haram hurimaha faqad hurimal khairu kulluhu. Yang terharamkan dari kebaikannya telah terharamkan dari kebaikan semuanya. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Dan tidak akan orang itu terharamkan dari kebaikannya kecuali yang memang betul-betul orang sial sudah. Terharamkan betul dari segala kebaikan. Hatta Lailatul Qadar yang sedemikian rupa lebih baik daripada seribu bulan pun dia akhirnya terharamkan dari keutamaannya. Sibuk lalai entah Mungkin walaupun mubah bahkan mungkin dia berniaga jualan misalnya. Mungkin ke sana kemari sampai subuh. Atau ketiduran misalnya, tidur dia keasikan, lelap dalam tidurnya, lewat itu malam sampai subuh, hilang sudah malamnya. tidak akan terharamkan dari kebaikannya kecuali mahrum orang yang betul-betul terharamkan dari kebaikan. Naudzubillah. Seorang hamba ya kalau terharamkan dari kebaikan tidak ada lain isinya dan yang ada padanya adalah syar, kejelekan. Naudzubillah. Artinya ini keutamaan nah, yang harus di manfaatkan dengan baik betul juga di hadis Abu Umamah di Musnad Ahmad qala Rasulullah katakan lillahi inda kulli fitr utaqa di setiap buka di maghrib Allah itu punya orang-orang yang Allah merdekakan yang dari api neraka. Allah bebaskan dan itu tiap malam, tiap berbuka. Makanya disunahkan sangat untuk banyak-banyak doa. Allah a'tiq riqabana minan nar atau Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Karena itu setiap buka Rasul katakan Anda kulli fitr maka kita banyak berharap banyak berdoa agar Allah golongkan termasuk yang ia bebaskan ia merdekakan dari api neraka Allahu karim di hadis Abu Sa'id Innalillah utaqa fi kulli yawm wa lailah. Allah merdekakan mereka dan itu di setiap hari di hari-hari Ramadan tiap hari memerdekakan mereka dari neraka tiap malam kalau tadi indah fitur di Lafad Abu Sa'id fi kulli yawm wa laylah. Setiap hari di setiap malamnya. Nah, wa inna kulli muslim fi kulli yawm wa laylah da'watan mustajabah. Dan bagi setiap muslim di tiap hari, di tiap malamnya doa yang terkabul. Mustajab. doa orang yang puasa. Makanya yang benar lafat hadis tidak seperti yang disebut atau dibawakan kebanyakan orang termasuk doa yang terkabul atau mustajab wasaim inda fitrihi yang puasa saat berbuka. Saat berbuka. Saat berbuka waktu yang pendek. Pendek sekali mulai adzan maghrib. Sampai mungkin dia selesai makan. Pendek sekali, setengah jam, satu jam. Padahal keutamaannya saat dia puasa itu, saat dia ibadah, Makanya yang betul wasaim hatta yuftir. Bukan hina yuftir. Lafat yang biasa orang bawakan hina yuftir. Yang puasa saat dia berbuka. Keliru lafat ini. Karena waktunya pendek. Yang betul hatta yuftir sampai dia berbuka. Sehingga doa mustajab itu mulai dia puasa fajar sampai maghrib. Sepanjang ini waktu mustajab doanya. Panjang. Hatta yuftir. Bukan hina yuftir. Dikabulkan oleh Allah. Nah, ya perbanyak di hari-hari Ramadan Terlebih saat kita sholat, saat sujud sedekat-dekatnya dengan Allah. Tadi akan dijadikan dari utaqa minan nar. Dari orang-orang yang Allah bebaskan. Allah merdekakan dari api neraka. itu mungkin beberapa fadhail dan keutamaan Ramadan dan puasa secara umum karena besarnya keutamaan dan fadilah yang begitu banyak makanya pula di sisi lain besar ancaman atau dosa azab siksa bagi yang meninggalkan puasa tanpa udur di lafaz Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban hadis Abu Umamah ketika Rasulullah mimpi dalam tidurnya dan mimpi para nabi wahyu hak yang hadis itu panjang Rasul katakan ma hadhil aswat Rasulullah dengar ketika di puncak gunung gitu suara yang peka sekali, kuat sekali pada teriak-teriak. Qalu hada awa ahli nar. Maka dijawab kepada Rasul itu teriakan penghuni neraka. Qala fa idza ana biqaum mu'allaqin bi araqibihim musyaqqatan asdaquhum tasilu asdaquhum dama Kemudian aku melihat orang-orang yang dalam keadaan digantung dan berlumuran darah, keluar darah. Maka aku tanya manha ula, siapa mereka ini disiksa seperti ini? Qala Qala dua yang bersama Rasulullah menjawab alladzina yuftirun qabla tahillati saumihim mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya sebelum selesai puasanya artinya mereka ima orang yang tergesa-gesa berbuka sebelum masuk waktu makanya perlu dipastikan memang sudah tenggelam matahari, memang sudah azan maghrib. Karena jika belum, ini siksaannya. Mereka berbuka sebelum waktunya. Atau karena memang jelas nggak puasa, dari awal dia nggak puasa sehingga berbuka sebelum waktu di mana dia boleh berbuka. Karena dia rukun dalam Islam amalan begitu besar dan mulianya. نسأل nah. الله al-afiyah wassalamah kita skors untuk rehat sejenak refresh ya insyaallah kita lanjut di sesi kedua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.